Maka tak ubahnya majlis ini bagaikan sebuah majlis ta'awun, majlis saling membantu untuk meningkatkan iman dan mempertahankannya, meningkatkan takwa dan mempertahankannya sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita mewafatkan kita dalam rangka masing-masing kita menjalankan firman Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ikhwani fiddin din rahimani wa rahimakumullah. Harapannya majlis ini merupakan perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi perintahnya terhadap kaum mukminin tawasau bil haqq tawasau bis sabr hendaknya kalian saling memberi wasiat dengan kebenaran dan saling memberi wasiat untuk bersabar di atas kebenaran. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dua hal yang ingin saya sampaikan pada majlis sore hari ini sebagai nasihat yang pertama dan utama untuk saya sendiri. Sehingga ketika saya menyampaikan materi ini Al-Mukhatabul Awal Yang dinasehati yang pertama adalah Ana kemudian Antum Permasalahan pertama yang dengannya Ana memulai majelis nasihat ini adalah ikhlasun niyah mengikhlaskan niat dalam berislam mengikhlaskan niat ketika kita sebagai muslim seorang muslim adalah seorang yang mengamalkan makna dari Islam yang disebutkan oleh para ulama Al-Islam al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu bit tauhid wat ta'ah wal bara'atu minasy syirki wal ma'siyah wa ahlihima. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah sepenuhnya dalam bentuk tauhid mentauhidkan Allah dalam peribadatan kita dalam tazallul kita dalam tawakal kita dalam doa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan segala bentuk peribadatan lainnya yang dicakup oleh makna at-tauhid kemudian kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ketaatan berbagai bentuk amalan berbagai bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala berserah diri sepenuhnya dengan kesungguhan serta Islam itu adalah menjauhi dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah menjauhi segala bentuk doa kepada selain Allah dari berbagai makhluknya serta menjauhi dan meninggalkan berlepas diri dari bid'ah dari segala amalan dan keyakinan ibadah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah tidak dalam bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta berlepas diri dari ahlu syirik para pelaku kesyirikan dan para pelaku bidah itu Islam masing-masing poinnya ini dari kita menuntut keikhlasan. Ketika kita beristislam kepada Allah satu-satunya, berserah diri kepada Allah satu-satunya sebagai seorang muslim, ikhlaskan niat karenanya. Ketika kita bertauhid, tunduk patuh kepada Allah dalam hal tauhid, ikhlaskan niat kepadanya. Ketika kita tunduk patuh kepada Allah dalam berbagai amalan zahir maupun batin, amalan sendiri ataupun bersama-sama, amalan lisan ataupun anggota badan dan amalan kolbu, amalan hati, ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita meninggalkan, menjauhi dan berlepas diri dari kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjauhi ahlu syirik dari orang-orang yang menghidup menghiasi atau mengotori ibadahnya amalannya dengan noda syirik mengotori doa dia dan tawakal dia dengan kesyirikan dari kalangan orang-orang yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan di dalam peribadatan dari kalangan manusia yang masih di samping dia berdoa kepada Allah, di suatu waktu dia masih saja berdoa memohon hajatnya kepada makhluk, kepada nabi, kepada malaikat, kepada orang soleh, kepada kubur, kepada jimat, kepada angin, kepada jin, kepada pohon, kepada batu. Berlepas diri kita dari orang-orang tersebut dengan ikhlas benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala bukan karena taklid, bukan karena ikut-ikutan, khawatir dikatakan lemah, khawatir dikatakan penakut, khawatir dikatakan ini dan itu. Tidak, bukan karena itu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbaroah berlepas diri dari bid'ah atau ahlul bid'ah baik bid'ah dalam bidang ibadah ataupun dalam bidang akidah terlebih kita berlepas diri dari kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Qadariyah, Al-Jabriyah, Al-Khawarij. Ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala bukan untuk sesuatu selain Allah, bukan untuk sesuatu duniawi, bukan untuk dikatakan dan dikatakan, bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan untuk dikatakan dia sebagai pemberani atau dikatakan sebagai seorang yang amir bil ma'ruf wan nahi anil mungkar, tapi murni karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ridhonya, mengharapkan ampunannya, mengharapkan jannahnya, surganya. Barakallahu fikum. Semua itu menuntut dari kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin Tidaklah sekali-kali mereka itu diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan untuk Allah satu-satunya peribadatan mereka, agama mereka, akidah mereka. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawaa setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Istislam kita bergantung kepada niat kita. Iman kita bergantung kepada niat kita. Istislam yang benar yang diterima oleh Allah ataukah sebaliknya? Iman yang diterima oleh Allah ataukah sebaliknya? amalan ketaatan-ketaatan kita yang lainnya secara umum, secara rinci, secara detail yang zahir maupun yang batin, yang nampak ataupun yang tidak nampak, semuanya bergantung kepada niat. Sikap berlepas diri dan antipati dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari kebid'ahan yang terjadi di tengah umat ini, yang itu adalah ibadah benci kepada kekufuran, benci kepada kesyirikan adalah ibadah yang bernilai di sisi Allah. Tapi kebencian kita dan antipati kita itu sangat bergantung kepada al-ikhlas. Nah, ini permasalahan pertama yang saya menasihatkan diri saya pertama dan utama kemudian antum kenapa mesti al-ikhlas karena yang pertama memang Allah memerintahkan kita untuk itu yang kedua karena memang amalan kita diterima ataukah ditolak oleh Allah bergantung kepada niat sehingga ketika kita ingin amalan kita menjadi amalan makbulan, amalan yang diterima di sisi Allah, yang akan memberatkan timbangan mizan amalan soleh kita di sisinya sangat bergantung kepada al-ikhlas. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya. Kenapa mesti ikhlas? Karena al-Islam dengan makna yang sudah disebutkan tadi secara rinci adalah mengandung lawazim mengandung konsekuensi ketika kita menyatakan berserah diri kepada Allah sepenuhnya dan tunduk patuh kepada Allah dalam hal tauhid, dalam hal ibadah, dalam ketaatan-ketaatan. Bukan itu tanpa konsekuensi. Bukan hal itu tanpa lawazim. Pasti ada lawazim, konsekuensi yang muncul di balik itu. Nah, kadang-kadang lawazim itu menuntut fisik kita untuk lebih banyak digunakan dimanfaatkan untuk Islam dan secara otomatis dalam waktu yang sama akan terkurangi penggunaan fisik kita, telinga kita, mata kita, kaki kita, lisan kita, tangan kita dan seterusnya untuk kepentingan duniawi. Ini salah satu lawazim. Kalau kita ikhlas, mengharapkan ridho Allah, ganjaran Allah, kehidupan akhirat, maka kita akan bertahan. Menanggung resiko tersebut, konsekuensi tersebut. Kalau kita nggak ikhlas, rentan untuk kita putus di tengah jalan, jenuh, atau khawatir, takut cemas terhadap urusan urusan hawa nafsu dia. Nah, maka yang pertama hal ikhlas ini menentukan kita untuk kita termasuk sabirin, orang-orang yang sabar ataukah tidak. As-sabirun mukhlisun. Orang-orang yang sabar dalam mengamalkan Islam, berpegang teguh dengan tauhid, dan berbagai ketaatan dengan sunnah dan al-manhajus salafi orang yang berlepas diri dari kekufuran dan kesyirikan, kebidaan dan kemaksiatan serta para pelakunya jika dia sabar menunjukkan dia seorang yang mukhlis kalau dia tidak sabar sangat kuat indikasinya bahwa dia tidak ikhlas. Dia masih menginginkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan pujian manusia ketika berislam, ketika berpegang dengan tauhid, ketika berpegang dengan sunnah, ketika beribadah. Di saat dia tidak mendapatkan orang di sekitarnya memujinya, tidak mendapatkan manusia di sekitarnya menyanjungnya, dia lepas atau putus asa, lepas kendali. Nah, kemudian dia menjauh dari amalan tauhid, menjauh dari ketaatan, menjauh dari sunnah. Karena apa yang dia cari yaitu pujian manusia, sanjungan manusia, simpati manusia tidak dia dapati. Maka sangat besar kemungkinannya illa man rahima rabbuh kecuali yang dirahmati oleh Allah dan diselamatkan besar kemungkinannya untuk putus di tengah jalan seorang yang menginginkan dari amalan ketaatannya dunia masih ingin mendapatkan ini dan itu dengan target-targetnya ingin jadi muwahhid, ingin menjadi ahli sunnah, ingin orang yang berpegang dengan manhaj yang lurus. Tapi di sisi lain juga masih dia punya target-target duniawi. Dia akan merasakan di tengah perjalanan bahwa tauhid dan sunnah dan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan itu sebagai penghalang targetnya. Di saat itu rentan dan besar kemungkinan dia akan berhenti di tengah perjalanan. Begitu juga ketika dia berlepas diri dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kebidaan, dari kemaksiatan. Bukan karena Allah, tapi karena tujuan-tujuan duniawi. Luas sekali tujuan duniawi itu. Ada yang sifatnya bohir langsung dirasakan oleh anggota tubuh ada yang sifatnya batin, kepuasan-kepuasan batin. Seperti apa? Sanjungan itu kepuasan batin. Walaupun dia nggak dapat dunia dalam bentuk materi, tapi dia disanjung oleh manusia. Puas dia dengan itu walaupun dia miskin. Puas dengan penghormatan dan tunduk patuhnya manusia kepada dirinya. Walaupun dia miskin, Walaupun dia berpakaian dengan pakaian yang compang-camping, pakaian yang sederhana, atau dia mengkonsumsi makanan yang sangat sederhana dia untuk keluarganya juga dan anak-anaknya. Tapi dia punya kepuasan batin yaitu sanjungan, pujian, penghormatan, penghargaan. Disebut-sebut namanya dengan nama kebaikan maka yang seperti ini rentan dan besar kemungkinan untuk putus di tengah jalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi saya dan antum semuanya dari kejelekan ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia berlepas diri dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kebidaan dan kemaksiatan serta para pelakunya, ternyata dia mendapatkan tantangan. Ada pihak yang mengatakan ini seorang dai atau seorang muslim yang kaku, eksklusif. Mulai dia mundur. Mulai dia putus asa mulai menoleh ke belakang tidak lagi pandangannya tertuju ke depan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat atau ketika dia berlepas diri dari kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan serta pelakunya itu dia mendapati manusia tidak lagi menyanjungnya Manusia tidak lagi mengatakan dia sebagai seorang yang bijak. Di saat itu melemah. Sikap baroahnya. Sikap berlepas diri dari berbagai perkara yang Allah benci dan kita disyariatkan untuk membencinya. Berlepas diri darinya. Dia melemah dan akhirnya mentolerir berbagai perkara yang dibenci oleh Allah itu terjadi di hadapan dia, di dekat dia. Dahulu pada awalnya dia benci untuk duduk bersama dengan pelaku kesyirikan, dengan pelaku kebidaan dan kemaksiatan. Tidak suka di majlis dia, di sekitar dia, di dekat dia terjadi hal itu atau didapati pelaku hal-hal tersebut bersama waktu ternyata naam keikhlasan dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dia tidak bersabar di atas sikap yang terpuji dan akhirnya dia meninggalkannya menuju kepada sikap yang terlarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala bergaul dengan ahlu syirik bergaul dengan Asy'ariyah, Matur, eh, bergaul dengan kaum Syiah, bergaul dengan ahlu wahdatul wujud, bergabung dengan ahlul bidah, bergabung dengan Mu'tazilah, orang liberal duduk bermajlis rapat bersama tersenyum, tertawa, terbahak-bahak dan seterusnya bersama mereka Barakallahu fikum. Bermula dari al-ikhlas. Kemudian poin kedua yang masih sangat terkait dengan poin pertama yaitu as-sidq kejujuran. Jujur apa yang bohir dan nampak darinya, dari lisannya, dari perbuatan anggota badannya itu sama dengan yang tersimpan dalam sanubarinya. Nah, as dalam bentuk beramal dengan segala amalan syariat ini dan meninggalkan segala larangannya di bawah bimbingan ilmu. Ilmu mengatakan begini, dia jujur di atas ilmu di atas sikap yang ilmiah dan kejujuran itu memiliki peran yang besar, peran positif terhadap keistiqomahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisidq. Wajib atas kalian untuk terus-menerus berpegang teguh berada di atas as-sidqu, kejujuran. jujur lisannya, jujur imannya, jujur Islamnya, jujur ibadahnya, jujur bergaulnya. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wal wa innal birra yahdi ilal jannah. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan menggiring, mengarahkan pelakunya kepada kebajikan perbuatan baik berikutnya, amalan ketaatan berikutnya. Dan amalan ketaatan itu atau kebajikan akan mengarahkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang di saat ini dia jujur Semoga Allah memberikan kepada kita taufik maka berikutnya dia akan jujur. Berikutnya dia akan mudah melakukan kejujuran. Berikutnya dia akan mudah untuk berikhlas. Berikutnya dia akan mudah untuk bersabar. Berikutnya dia mudah untuk beribadah. Karena memang Rasulullah sudah memberitakan bahwa kejujuran itu akan menggiring, mengajak, mengarahkan pelakunya pada kebaikan berikutnya. Kebaikan berikutnya. Kalau kita setelah ini jatuh pada kemungkaran batin ataupun zahir baik kemungkaran akidah ataupun akhlak ataupun ibadah, muamalah perlu kita mengevaluasi. Jangan-jangan baru saja ini kita nggak jujur. Nah, jangan-jangan tidak jujur dalam bertauhid, dalam bersunnah, dalam beribadah, dalam bertolabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berzikir, dalam dalam seterusnya. Jangan-jangan kita nggak jujur. Karena kalau kita jujur, besar kemungkinannya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dia akan terhindar dari kemungkaran-kemungkaran berikutnya. Koreksi lagi, dievaluasi lagi. Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadis yang sama, wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dari dusta. Dusta lisan, dusta hati, dusta amalan, dusta akidah, dusta keimanan, dusta manhaj. Hati-hati karena kedustaan itu kata Nabi akan menggiring, mengajak, mengarahkan pelakunya kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran. Dan kemungkaran itu akan menggiring pelakunya kepada an-nar, kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Adani ya Allah wa iyakum minan nar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan saya dan antum semuanya min ibadihil mukhlisin dan Allah takdirkan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang as-sadiqin yang Allah perintahkan dalam ayatnya ya ayyuhalladzina amanu anam wa qala wa kunu ma'as sadiqin nah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Puncak kejujuran dan generasi terjujur adalah sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Tidak ada yang melampaui mereka karena Rasulullah sudah menyatakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku paling baik akidahnya, paling baik paling baik keikhlasannya, paling baik ibadahnya, paling baik tauhidnya, paling baik kejujurannya, paling baik kelurusan iman dan akidahnya. Ini generasi terbaik. Maka bersamalah dengan mereka. Wa kunu ma'as-sadiqin dan bersamalah kalian dalam berislam, dalam bertauhid, dalam beriman, dalam bermanhaj, dalam berakidah, ibadah, akhlak, muamalah dengan orang-orang yang jujur. Siapa orang-orang yang jujur paling utama pada peringkat tertinggi generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tentunya setelah para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala.